قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه Waqala dan berkata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sungguh saya akan pergi menuju kepada Tuhanku dan Tuhanku pasti akan memberi hidayah kepadaku. Nah, jadi eh, harus eh, semua orang yang beriman, orang Islam itu harus berupaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inaba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah kalau sempat terjerumus kepada kesalahan kembali kepada Allah, maksudnya menghadap kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Kalau lingkungannya lingkungan yang tidak baik, tahu ada lingkungan yang soleh, nah ditinggalkan lingkungan yang tidak baik, pindah ke lingkungan yang soleh dengan hati supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini eh, kembali kepada Allah atau pergi menuju kepada Allah atau menghadap kepada Allah. Ibrahim alaihissalam setelah peristiwa besar yaitu menghancurkan berhala-berhala yang sebelum dihancurkan berhala-berhala itu dia diajak oleh kaumnya karena dia adalah pemuda yang banyak dijadikan eh, rujukan gitu ya, yang banyak dibahas diajak untuk melakukan acara besar tidak mau dan mengatakan dirinya sakit nah setelah orang-orang itu melakukan acara dengan memberikan sesaji-sesaji kemudian pergi berhala-berhala itu dihancurkan dan orang-orang itu meninggalkan sesajinya dan tidak lama dia akan kembali nah apabila e, sesajinya itu hilang ada yang ngambil itu mereka anggap wah itu e, yang dipilih oleh Tuhannya ya. nah apabila masih ada itu sudah diberkahi karena sudah dipersembahkan maka dijadikan rebutan lah tatkala Ibrahim alaihissalam datang dan ada makan makanan gitu. Kenapa kalian nggak mau makan? Maksudnya berkata kepada berhalanya seperti itu. Allah tak kulun. Nah, diam saja. Kenapa kalian tidak mau berbicara? Maka dihancurkan berhala-berhala itu oleh Nabi Ibrahim. Orang-orang setelah itu datang. Loh, kok hancur semuanya? Hmm. dan akhirnya dari situ ya, diketahui yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim, terus diadili, tapi tatkala di persidangan mereka kalah hujah, tapi tetap diputuskan harus dibuat bangunan, bangunan itu diisi dibakar, lalu Nabi Ibrahim dibakar di bangunan yang penuh dengan Nabi itu. Ternyata Nabi Ibrahim selamat. Nah, setelah itu kisah berikutnya waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim alaihissalam berkata, saya akan menghadap kepada Tuhanku. Tuhanku pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah aku anak yang soleh. Nah, di perjalanan berikutnya akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang soleh yaitu Ismail gitu. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, doanya dikabulkan. Fabasyarnahu biulamin halim. Maka kami beri kabar gembira akan punya anak yang betul-betul sangat penyantun. Gitu yaitu Nabi Ismail. Dan kisahnya adalah Nabi Ibrahim bersama istrinya sampailah ke Mesir dan ketemu dengan Raja Mesir. Setelah keluar dari raja ini diberi hadiah seorang wanita yaitu Hajar. Akhirnya wanita ini diberi istri oleh Nabi Ibrahim akhirnya punya istri dua, Saroh sama Hajar. Nah, ternyata dari Hajar ini akhirnya punya anak duluan yaitu Ismail. Terus oleh Allah SWT diperintah untuk dibawa pergi ditaruh di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itulah awal dari Mekah. Awal dari kota Mekah adalah itu. Nah, perjalanan ini sangat jauh, perjalanannya batu, bukit kayak begitu, terus seorang wanita dengan anak kecil ditinggal di lembah, tidak ada apa-apa di sana, tidak ada rumah, tidak ada rumah siapapun, tidak ada pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tidak ada bekal sedikit. setiap Hajar bertanya, untuk siapa kau tinggalkan aku di tempat seperti ini? Kau tinggalkan aku untuk siapa pada siapa? Tidak dijawab apapun. Satu kata pun tidak dijawab. Setelah akhirnya dia di situ dan Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya mau meninggalkan keduanya yaitu anak yang masih bayi dan seorang wanita yang baru melahirkan maksudnya belum lama gitu Nah, ternyata muncul pertanyaan yang tidak bisa didiamkan. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah memerintahkanmu seperti ini? Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am." Iya. Hanya itu jawabannya. Qalat Akhirnya Hajar berkata, Izan layyutayyana rabbuna." Tuhan kita tidak akan menyia-nyiakan kita. Nah, kalau bapak-bapak tahu Mekah itu kayak apa, terus tidak ada bangunan apapun, tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun, daerahnya kayak gitu, bukit batu, gersang kayak gitu, Loh, pohon-pohon satu dua yang ada itu ditanami, itu didatangkan tanah terus ditanami. Yang di Mekah itu kayak gitu. nggak ada pohon yang bisa hidup di sana awalnya. Sampai sekarang di sekali-sekali di pinggir jalan itu ada kurma, ada pohon ini. Itu tanahnya didatangkan. Didatangkan tanah zaman dulu yang nggak pakai begini-begini. Orang Ngapain repot-repot datangkan tanah? Ya nggak usah di situ, gitu saja. Nah, itu. Datangkan tanah terus ditanamin pohon. Itu sekarang. Kenapa? Karena ada mobil untuk ngangkut air, untuk nyiram, untuk ngangkut tanah kayak gitu. Nah, eh, daerahnya kayak gitu ditinggal setelah pergi sudah melewati satu bukit lalu Nabi Ibrahim menghadap ke lembah di mana istri dan anaknya ditinggal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Nah, dan setelah itu ditinggal, nah sekian lama datang. Datang. Nah, ketika datang falamma balagha ma'ahu sa'ya tatkala anaknya anaknya satu ini sudah mulai menginjak dewasa. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembeli. Di dalam tidurnya dia bermimpi menyembeli anaknya. Dan mimpi Rasul itu adalah wahyu dari Allah SWT. Dia tidak ada keraguan bahwa ini diperintah oleh Allah menyembelih anaknya. Tapi anaknya sudah dididik dengan baik oleh ibunya dan dididik oleh Nabi Ibrahim tatkala dia mendatanginya. Nah, Qala berkata Nabi Ibrahim, Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka, fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku, aku menyembelihmu. Maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Anak yang baru menginjak dewasa, baru menginjak dewasa, ini. Gitu. Kalau pemahaman kita baru menginjak dewasa itu ya mungkin lulus SD atau mau lulus SD. Gitu. Anak yang masih belum ngerti apa-apa. Wah, kamu nanti sekolah di mana? Itu masih semuanya orang tua. Kalau keliru, wah, kalau ke situ tuh gak, gak cocok nah, kayak begini. Nah, jadi kayak begitu gitu. Tapi bapaknya yang jarang ketemu mengatakan bahwa aku bermimpi di dalam tidurku aku menyembelihmu. Pikirkan bagaimana pendapatmu anaknya adalah anak yang terdidik dengan baik, faham bahwa bapaknya adalah utusan Allah, Rasul Allah. Dan faham bahwa mimpi bapaknya itu adalah wahyu, karena mimpinya Rasul itu adalah wahyu dari Allah. Ini, ini diperintah oleh Allah. Ya, perintah Allah, anak kita, kita suruh sholat telah perintah Allah, kita suruh ngaji lah itu perintah gitu dalam agama itu lah ini mau disembelih terus disuruh berpendapat bagaimana pendapatmu gitu. Qala berkata anaknya ya abadi if alma tu'mar laksanakan apa yang Allah perintahkan padamu satajiduni Allah minas sabirin engkau akan menjumpaiku Allah dalam keadaan sabar. Ridho menerima seperti ini. Hmm. Nah, iya kalau nggak tahu terus tahu-tahu dipenggal gitu aja. Tidak ini, ini, ini jelas-jelas proses yang jalannya itu sama-sama sadar dari awal. Ini. Silahkan Pak, perintah Allah laksanakan diperintah menyembelih saya, kerjakan, saya akan betul-betul bersabar. Itu. Falamma aslama maka tatkala dua-duanya sudah pasrah dengan perintah Allah. Nah, jadi Ibrahim alaihissalam diperintah kayak gitu. Siapa orang yang tega? Orang yang baik, anaknya baik, dia punya anak itu usianya sudah tua di atas 80 tahun tidak punya anak kepingin punya anak begitu punya anak kira-kira kesenangannya bagaimana lalu anaknya cerdas anaknya pinter wah ini yang akan meneruskan agama bapaknya berarti tidak terputus ini gitu nah anaknya sangat dekat di hati Nah, Ibrahim diuji dengan ujian yang besar. Mana yang lebih kamu cintai, Allah atau anakmu? Gitu. Orang tua yang sangat mencintai anaknya sekarang kakek, apalagi tua orang tua punya anak cuma satu, ya terus anaknya satu ini punya cucu. Nah, Kayak gitu kan sekarang orang punya cucu kan umur 45, 50 kan sudah punya cucu ya. Ini umur 80 belum punya anak. Belum punya anak, begitu punya anak, uh senangnya kira-kira gimana? Anaknya cerdas. Ternyata disuruh menyembeli. Nah, jadi Falamma aslama tatkala dua-duanya Ibrahim betul-betul pasrah dengan perintah Allah. Taat kepada Allah dengan sempurna. Apapun yang dicintai dikurbankan untuk Allah. Anaknya juga betul-betul pasrah, sabar diuji kayak apapun. Watallahu lil dan anaknya telah itu dibaringkan di pelipisnya, maksudnya dimiringkan gitu. Nah, jadi sudah dimiringkan, sudah siap disembelih dan tidak ada pemahaman apapun kecuali sebentar lagi anaknya akan tersembelih. Tidak ada pikiran selain itu. Karena apa? Ini betul-betul dijalankan secara sempurna perintah Allah SWT. Nah, begitu sudah betul-betul dibaringkan, mau disembelih, lalu dipanggil oleh Allah SWT. Wanatain, fanatainahu, bagaimana ini? Wanatainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil, wahai Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya, sungguh kamu telah betul-betul membenarkan mimpi yang mana itu adalah wahyu Allah itu. Kamu betul-betul membenarkan bahwa itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah ini adalah perintah untuk menyembelih anak yang sangat kamu cintai dan ini adalah ujian yang sangat besar dan kamu betul-betul menjalankannya dengan sempurna. Gitu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Gitu. Nah, maksudnya itu tidak diperintahkan terus dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pengorbanannya ini dengan syariat yang sangat agung yaitu syariat berkurban. Syariat berkurban. Jadi kalau sudah mau disembelih eh, kamu sudah menjalankan perintah dengan sempurna, dan dengan ini maka sejak ini terus akan disyariatkan berkurban bukan kurban anak tapi kurban hewan untuk dikurbankan. Nah, dan itu adalah ibadah yang sangat besar dan setiap ada yang berkurban kamu mendapatkan pahala sebesar orang yang berkurban itu. Ah, kalau gitu pahalanya Nabi Ibrahim berapa? Nah, setiap kurban sesungguhnya itu adalah meneladani Nabi Ibrahim. Mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Nah, karena itu itu inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti inilah kami memberi balasan kepada orang yang baik. Nah, dia betul-betul taat kepada Allah, mau menyembelih anaknya karena menjalankan perintah Allah, mengorbankan yang paling ia cintai karena taat kepada Allah, nah, dibalas oleh Allah dengan syariat kurban yang setiap ada yang melaksanakan syariat ini Nabi Ibrahim ikut mendapatkan pahala sebesar yang berkurban tanpa mengurangi pahala yang berkurban. Nah sekarang setahun saja sekali Idul Adha di dunia ini di zaman kita yang berkorban berapa? Wah, ini. Nah, terus kalau gitu pahalanya berapa? Waduh, tidak bisa terukur. Inna kadhalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami membalas orang yang baik. Gitu. Inna hadza wal bala'ul mubin. Sungguh ujian pada Nabi Ibrahim itu adalah ujian yang sangat nyata dan sangat besar. Karena itu, gitu, karena itu, gitu, balasannya juga sangat sangat besar. Gitu. Wafatainahu biribhin Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang sangat besar. Kita baca tafsirnya. Wa fadainahu bidhibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan sembilan seekor dengan seekor sembilan yang sangat besar. Sufyan Ats-Tsauri menceritakan dari Jabir Al-Ju'fi dari Abu dari Abu Tufail dari Ali radhiyallahu an wafadainahu bidhbhin azim dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar dia mengatakan yakni dengan seekor domba jantan yang berwarna putih bermata bagus bertanduk serta diikat dengan tali dari rumput samurah Abu Tufail mengatakan mereka mendapatkannya dalam keadaan terikat dengan rumput samurah Imam Ahmad meriwayatkan dari Sofia binti Syaibah. Dia bercerita bahwa ada seorang wanita dari Bani Sulaim yang baru melahirkan memberitahuku keluarga kami meminta kepada Rasulullah berbicara kepada Uthman bin Talha radhiyallahu an dan suatu kali wanita itu bertanya kepada Uthman, untuk apa Nabi SAW memanggilmu dia menjawab Rasulullah bersabda kepadaku ini kuntu ra'aitu qarnail kabshi hina dakhaltul baita fanasitu an amuraka an tukhammirhuma fakhamarahuma fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghalul musalli ini kok enggak berarti nyambung ya sesungguhnya aku melihat dua tanduk domba ketika aku ketika aku memasuki baitullah tetapi aku lupa menyuruhmu untuk menutupinya dengan kain. Oleh karena itu tutuplah keduanya karena sesungguhnya tidak selayaknya di dalam Baitullah ini ada sesuatu yang bisa menyibukkan atau melengahkan orang yang sholat. Sufyan Atauri mengatakan kedua tanduk domba itu masih tetap bergantung di Baitullah hingga Baitullah itu terbakar. Nah, maksudnya adalah Ka'bah. Itu Adalah tanduk domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai ganti menyembelih anaknya itu. Maka keduanya pun ikut terbakar. Hal itu merupakan dalil tersendiri yang menunjukkan bahwa yang disembelih adalah Ismail. Karena sesungguhnya kaum Quraisy mewarisi dua tanduk domba yang dengannya Ibrahim diberi tebusan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai akhirnya Allah mengutus Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Jarir menguatkan pilihan yang menyatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak dengan firman Allah Taala fabasyarnahu bihulamin halim nah, ka, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar dia di mana Ibnu Jarir menjadikan kabar gembira di sini sebagai kabar gembira atas kedatangan Ishak yang terdapat pada firman Allah taala berikut ini wa bi ghulamin alim dan mereka memberikan kabar kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim yaitu Ishak. Dan dia menjawab kabar gembira itu dengan Yakub alaihissalam dengan alasan bahwa dia telah remaja dan bisa berusaha atau bekerja bersamanya dan kemungkinan yang lain bahwa telah lahir banyak anak bersama Nabi Yakub. Intinya bahwa yang diceritakan di sini bukan masalah wafadainahu bidzbihin alimnya, tidak. Gitu. Dan kami ganti dengan penyembelian yang agung. Nah, tapi dibahas bahwa ulama berbeda pendapat apakah yang disembelih itu Nabi Ismail atau Nabi Ishak, Ismail atau Ishak. Nah, gitu. nah banyak yang mengatakan Ismail, tapi juga ada pendapat yang mengatakan Ishak. Ibnu Jarir mengatakan adapun kedua tanduk yang bergantung di Ka'bah maka boleh jadi keduanya dipindahkan dari negeri Kanan. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ada beberapa orang yang berpendapat Ibrahim menyembelih Ishak di sana dan itulah yang ia jadikan sandaran dalam tafsirnya. Tetapi hal ini bukan merupakan suatu pendapat dan bukan suatu keharusan. Bahkan yang demikian itu jauh sekali dari kebenaran dan yang dijadikan dalil oleh Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi bahwa dia adalah Ismail adalah lebih tegas, benar dan lebih kuat. Nah, karena itu yang disembelih adalah Ismail itu itu lebih kuat, gitu. Nah, kita kembali wafadainahu bidzbihin azim dan kami ganti dengan penyembelihan yang agung, gitu. Wa tarakna alaihi fil akhirin dan kami tinggalkan dan kami abadikan untuk Ibrahim ya, pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya itu orang-orang yang datang kemudian selalu memuji Nabi Ibrahim bahwa Ibrahim itu adalah teladan, Ibrahim itu adalah e, rasul yang e, baik yang semua agama berikutnya adalah dari dia dan sampai Rasul yang terakhir Muhammad SAW tatkala bersolawat kepada Rasulullah tidak lupa solawat juga kepada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, jadi itu. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Gitu. Kesejahteraan dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah di antara hamba-hamba kami yang beriman. Nah, setelah itu wabasyarnahu bi ishaqa min minas salihin dan kami beri kabar gembira dia dengan Ishak akan menjadi nabi dan akan menjadi golongan orang-orang yang soleh. Nah, cerita penyembelihan itu sudah berjalan kayak gitu lalu diberi kabar gembira akan punya anak lagi namanya Ishak. Nah, karena itu yang lebih kuat dari pendapat ulama yang lebih tegas bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Nih, itu satu. Yang kedua, perjalanan perjalanan haji semuanya itu mengisahkan perjalanan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Lo kurban itu kan tidak haji, bahkan kurban itu kan untuk semua umat meskipun dia tidak haji kurban juga ada hadiu hadiu itu juga penyembelihan nah jadi itu dan bahkan ada penyembelihan yang wajib yaitu apabila orang itu haji tamatu maka wajib menyembelih hadiu nah jadi itu Naam. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas solihin. Dan kami beri kabar gembira yaitu Ishaq itu anak namanya Ishak yang dia nanti akan menjadi nabi dia jadi kalangan orang-orang yang soleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq dan kami berkahi Nabi Ibrahim dan juga kami berkahi Nabi Ishaq. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Atau dan kami berkahi anak yang pertama yaitu Ismail dan juga Ishak. Wa min dzurriyyatihima dan dari keturunan keduanya, keturunan Ismail dan Ishak, muhsinun ada orang-orang yang baik wa zalimul li nafsi dan ada orang yang menzalimi dirinya mubin secara terang-terangan. Nah, dan keturunan Nabi Ismail itu terus menjaga ketauhidan sampai akhirnya muncul kesyirikan di Mekah sampai akhirnya agama Nabi Ismail hilang agama Nabi Ibrahim hilang orang-orang menyembah berhala semuanya tidak ada rasul di sana sampai akhirnya Rasulullah diutus Adapun keturunan Nabi Ishak langsung ada yang jadi nabi dan rasul yaitu Nabi Yakub. Hmm, nabi Yakub dan keturunan Nabi Yakub ada yang langsung jadi nabi dan rasul yaitu Nabi Yusuf. Ya. Dan terus Nabi dan Rasul dari keturunan ini Tapi yang zolim dari keturunan ini juga sangat banyak Bahkan Bani Israel, Bani Israel keturunan Nabi Yakub banyak yang membunuh Nabi. Itu. Dan membunuh Rasul padahal mereka juga Bani Israel. Sama-sama Bani Israel. Nah, karena itu wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin dan dari keturunan keduanya ada yang baik dan ada yang mendolimi diri mereka sendiri mendolimi diri mereka sendiri maksudnya adalah berbuat durhaka maksiat sesungguhnya segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba sesungguhnya dia itu mendolimi dirinya sendiri gitu. dan ada yang nyata-nyata mendolimi dirinya bagaimana jelas itu Nabi hatinya mantap tidak diterima jelas yang ajarannya dibawa benar nggak diterima itu nah, maka itu adalah mendolimi dirinya sendiri Nabi Adam alaihissalatu wassalam tatkala makan buah yang dilarang langsung menghadap kepada Allah dan mengucapkan Rabbana zolamna anfusana Ya Allah sungguh kami mendolimi diri kami sendiri menghadap kepada Allah mengakui kesalahan dengan mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu termasuk di antara doa yang mustajabah jadi kalau orang itu ingat dosanya dan dia menghadap kepada Allah dengan mengakui dosanya, dan betul-betul mohon ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Nah, itu mengakui dosa kepada Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kalau engkau tidak merahmati kunanna minal khosirin pasti kami akan menjadi golongan orang-orang yang merugi orang-orang yang dihalap Nah itu adalah termasuk eh, doa yang mustajabah kepada Allah Taala. Tapi ya tadi itu mengingat dosanya, menyesal dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita baca kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Hmm. Keras itu maksudnya bagaimana tegas. Tegas. Jadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah, Muhammad dan sahabat-sahabat Rasulullah itu sangat keras terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap sesama mukmin. Keras maksudnya apa? Maksudnya adalah tegas. Gitu. Nah, misalnya bagaimana? Yang paling paling pokok adalah di dalam masalah iman, di dalam masalah keimanan bahwa keyakinan-keyakinan orang kafir itu batil, kufur, kesyirikan, syirik. Belajar nah, itu. Tidak ada toleransi di dalam masalah iman. Tuhan selain Allah itu batil dan kufur. Pemeluknya adalah kafir. Ibadah juga kayak gitu. Itu bukan ibadah. Itu adalah penyembahan kepada berhala. Itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Tegas seperti itu. Ini yang paling. Yang kedua adalah hak. Hak orang mukmin tidak boleh didolimi oleh orang-orang kafir. Nah jadi itu. Tidak boleh merasa rendah, melemah apabila haknya dirampas oleh orang-orang kafir. Tapi kalau haknya diambil oleh orang muslim hendaknya banyak merelakan dan memaafkan. Nah jadi itu. Tidak boleh merasa minder kepada orang kafir. Bahwa bahkan orang Islam harus merasa mulia. Kenapa? Karena dia bertuhankan Allah. Sedangkan orang kafir itu yang dipertuhankan, yang diagungkan saja itu rendah apalagi mereka. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Nah, enggak boleh merasa minder dengan orang kafir. Karena nggak nggak boleh merasa minder, maka kalau jalan di jalan orang Islam itu harus merasa mulia. Eh, itu orang penyembah patung. Tuhannya itu loh patung, Tuhannya itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini sikap terhadap orang kafir. Tidak boleh mengatakan orang kafir itu selamat, bahkan harus tegas kalau situasi dan kondisinya tepat. Orang kafir itu orang yang celaka, orang yang hina. Kenapa? Karena bertuhankan batu menyembah batu. Nah harus itu tidak boleh mengatakan orang kafir selamat atau agamanya baik. Karena itu Rasulullah bersabda, La tabda'ul Yahuda wa Nasoro bisalam. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani. Salam itu apa? Selamat. Selamat. Tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani. Padahal itu ahli kitab, apalagi yang bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu masih menuhankan Allah, tapi sudah musyrik menuhankan yang lain. Yang bukan ahli kitab tidak menuhankan Allah sama sekali. Itu orang-orang Konghucu, orang-orang itu tidak tidak ada Tuhannya sama sekali. Itu Allah itu tidak ada sama sekali di dalam kepercayaan mereka. Nah jadi itu. Nah karena itu tidak boleh mengatakan selamat kepada orang kafir. Selamat Semoga kamu selamat tidak boleh Selamat agamamu nggak boleh Selamat hari rayamu tidak boleh nah, Dengan bahasa sang sekerta atau dengan bahasa lain yang maknanya selamat tidak boleh. Nah, itu. Lah, kalau mereka duluan yang mengatakan Assalamualaikum. Kita bagaimana? Kita diberi petunjuk oleh Rasulullah hanya boleh menjawab alaikum. Kembali kepadamu. Kamu mengatakan kepada orang Islam Assalamualaikum semoga kamu selamat Itu adalah doa gitu. Orang Islam nggak boleh menjawab salam bolehnya hanya menjawab alaikum sampai di situ, ndak pakai salam. Nah, jadi itu. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita, kita hanya boleh menjawab alaikum. Apa maknanya? Doamu kembali kepadamu. Kami orang Islam tidak butuh doamu. Nah jadi itu. Dan orang Islam tidak boleh mendoakan mereka. Doamu kembali kepadamu. Nah itu. Kalau kita sesama muslim Assalamualaikum Semoga Allah menyelamatkanmu Waalaikumsalam Dan kamu juga semoga diberi keselamatan nah, Itu Nah, jadi doamu selamat, kamu juga didoakan kembali. Gitu. Nah, tapi kalau orang kafir yang mengucapkan salam, tidak boleh dijawab salam, alaikum gitu saja. Nah, kalau kita pertemuan, kalau kita pertemuan orang kafir yang membaca gitu kepada semua yang hadir, selamat pagi, selamat sore, selamat itu atas kehadiran kalian semua. Kita tidak boleh menjawab itu alaikum salam. Itu. Nah, jadi itu. Kalau kita yang memulai, kalau orang itu ada yang kafir, ada yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu saja. Apabila hatinya sedang sadar bahwa yang hadir itu ada yang kafir. Harus muncul doa ini hanya untuk yang Islam. Dalam hati mun, harus muncul karena ada yang Islam ada yang kafir. Salam hanya ditujukan kepada orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu saja. Kalau tidak muncul bahwa yang hadir itu ada yang kafir, tidak apa-apa langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sedang sadar yang hadir itu ada yang kafir, maka dalam hati salam ini hanya untuk yang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun orang yang mengatakan kepada yang beragama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang non muslim, salam sejahtera. Itu dosa. Tidak boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Nah, jadi itu. Nah, salam sejahtera. Lah salam itu yang nggak boleh. Lah sejahtera itu artinya salam, nggak boleh. Nah, itu. Langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Kalau sedang sadar Ada yang non muslim Harus dimunculkan dalam hati Salam ini untuk yang Islam. Enggak pakai diomongkan. Enak, petunjuk Islam itu mudah dan benar. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang kalau di kantor, kalau bawahan, mau hari raya, mau nggak hari raya mereka, gampang saja, nggak usah salam. Kalau harus mengatakan pagi pak, nggak pakai salam. Pagi pak, sore pak, hari raya pak, Natalan, Natalan pak, tidak apa-apa, tidak pakai salam, tidak pakai selamat, tidak pakai sejahtera, Natalan pak, lo enak ya. Nah jadi itu, nah jadi itu, tidak boleh mengucapkan salam. Artinya salam itu keselamatan atau kesejahteraan. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Gitu. Nah jadi itu. Betul di Islam gampang. Gitu. Toleransi, toleransi, sikap yang baik, sikap yang baik, sikap yang baik. Sama saya di kantor, Natalan pak. Nah jadi itu. Nah, jadi, pagi pak, pulang dulu pak sore. Eh, nah, ya. Nah jadi itu. Tidak boleh mengucapkan selamat. Selamat. Selamat sore pak, tidak boleh. Tidak pakai salaman Tidak boleh mendoakan orang non muslim Lakum dinukum waliyatin Wajib berkeyakinan Selain Islam itu kafir Batil Orang Islam itu harus Betul-betul punya dan hanya itulah orang Islam. Orang Islam adalah orang yang punya la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang benar tidak ada sesembahan yang benar selain Allah maknanya semua yang dipertuhankan selain Allah batil semua yang disembah selain Allah batil kafir semua agama selain Islam kafir karena agama selain Islam Tuhannya bukan Allah, sembahannya bukan Allah. Tidak mau begini Anda sendiri kah? kafir. Berpemahaman semua agama benar kafir. Karena berpemahaman semua agama benar itu berarti Tuhan api benar. Orang itu menyembah api benar. Nah, jadi itu. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi di dalam pergaulan. Bukan di dalam keyakinan agama lain benar.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 Pengumuman dulu sebelum adzan. Selasa depan dan Selasa lagi libur. Jadi libur dua kali. Hmm, khususnya yang rumahnya jauh ya, supaya tahu sebelum datang. ya.